Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla yang tak pernah berhenti memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bisa bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatannya. Hanya dengan inilah kiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "La in syakartum la azidannakum." wala in kafartum inna adabi lasyadid Jikalau kalian bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan niscaya Allah akan berikan tambahan kenikmatan kepada kalian namun tatkala kalian kufur tidak mau bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah maka ketahuilah bahwa adab Allah Subhanahu wa taala itu teramat sangat pedih Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah. E, ketika kita membicarakan masalah tawakal, ya, ketika kita membicarakan masalah tawakal, maka akan ada dua statement yang terkadang statement ini kurang tepat, ya, di e, hubungkan dengan kata tawakal itu sendiri. Yang pertama, sebagian orang memahami bahwa e, makna tawakal adalah seseorang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya usaha sama sekali. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam rangka untuk mendapatkan manfaat ataupun tercegahnya madarat ya tanpa fi'lul asbab ataupun akhdul asbab tanpa melakukan ataupun mengambil satupun sebab-sebab. Nah, tentunya ini tidaklah benar. Kemudian yang kedua, sebagian dari kita kaum muslimin terkadang menilai tawakal ini hanya sebagai suatu pelengkap yang tidak berharga. Artinya apa? Artinya bahwa sebagian dari saudara kita kaum muslimin itu terlalu mengagungkan memuja-muja ahdul asbab memuja-muja sebab ya satu contoh seperti seseorang yang menginginkan adanya kesembuhan ya menginginkan adanya kesembuhan eh, terhadap sakit yang dia derita nah kemudian dia pun minum obat Nah dia lupa uh, Zat yang memberi sakit dan menyembuhkan sakit itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang ini kemudian terlalu yakin Penuh ya bahwa obat itulah yang menyembuhkan dirinya Maka tawakal itu uh, dirasa satu hal ya, ya pelengkap saja Ya udahlah ya, Kemudian kita serahkan kepada Allah Namun itu pun sebetulnya hanya sebagai pemanis bibir, bukan muncul dari keyakinan lubuk hati yang terdalam. Ya. Nah, bagaimanakah seharusnya kita kaum muslimin e, memaknai dan menyikapi yang disebut dengan tawakal, ya, yang disebut dengan tawakal. Sebelum kita membicarakan lebih jauh Ya, hal ehwal yang berkaitan dengan masalah tawakal bahwa tawakal ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin beliau katakan wal yakinu qarinu tawakal ya, ataupun wal qarinu eh, wal yakinu qarinu tawakkul bahwa keyakinan itu merupakan korin ya, teman dekatnya dari tawakal. Nah, sebetulnya menurut perkataan para ulama yang lain bahwa tawakal itu merupakan samroh. Ya, tawakal itu merupakan samroh ataupun buah. Ya. Maka yang lebih mendekati kepada kebenaran yaitu sebagaimana perkataan para ulama yang lain meskipun kita tidak menafikan dan menyalahkan perkataan Ibnu Qayyim bahwa at-tawakkul samratuhu wa natijatuhu bahwa tawakal ini merupakan samroh buah ya merupakan buah dan hasil dari keyakinan yang ada pada diri seseorang ketika seseorang mendapatkan keyakinan di dalam hatinya yang disebabkan karena penelaahannya, karena pembelajarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala baik terhadap nama namanya yang husna ataupun kemudian juga pembelajarannya penelaahannya terhadap af'aluhu yaitu perbuatan-perbuatannya yang sangat mulia, maka kemudian akan membuahkan sebuah keyakinan, ya, akan membuahkan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang uh, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dikatakan sebagai ilmu yakin, ya, sebagai ilmu yakin. Itu satu keyakinan yang dimunculkan ataupun merupakan buah dari ilmu. Ya, keyakinan yang muncul ataupun buahnya ilmu. Ketika seseorang e, mencari ilmu, mencari ilmu dan mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan mendapatkan keyakinan. Ya ilmul yakin. Nah, kemudian yang di atasnya disebut dengan ainul yakin ya ainul yakin itu satu keyakinan yang didapatkan karena melihat ya karena melihat dan yang ketiga yang disebut dengan hakul yakin ya hakul yakin itu e, keyakinan yang didapatkan oleh seseorang karena orang tadi betul-betul telah merasakan apa yang dia lihatnya ya satu contoh ketika kita mendengar di satu tempat itu ada uh, air yang senantiasa panas ya. entah dia dalam keadaan musim dingin ataupun apalagi musim panas maka air di satu tempat tersebut dalam keadaan panas nah dia mendapatkan berita dari banyak orang wah oh, di sana itu di lokasi sana itu ada air panas nah, kemudian muncullah keyakinan banyak orang kok memberitakan bahwa di sana ada air panas maka kemudian dirinya pun yakin, "Uh, berarti kalau begitu memang benar. Ini bukan berita bohong." Nah, akhirnya dia pun kemudian menuju ke lokasi yang disebut-sebut oleh banyak orang tadi. Nah, kemudian dirinya pun melihat setelah mendekat kepada air tadi, maka dia melihat uap yang muncul dari air tersebut. Maka dia pun tambahlah keyakinannya dengan uh, ainnya, dengan matanya. Maka kemudian disebut dengan ainul yakin. Setelah itu kemudian supaya yakinnya betul-betul yakin, maka kemudian dirinya pun menyempatkan mendekat kepada air tadi dan kemudian menyentuhnya dan bahkan kemudian meminum sebagian daripadanya. Uh, ternyata memang panas. Maka eh, ini keyakinan yang disebut dengan hakul yakin. Ya. Nah, tawakal yang ada pada diri seseorang yaitu dimunculkan ataupun merupakan buah ataupun merupakan hasil dari ilmunya ya dari ilmunya ya karena tentunya untuk saat ini tidak mungkin bagi seorang manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala bisa memandang Allah Subhanahu wa taala maka satu hal yang mustahil jangankan kita menurut pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama bahwa Rasulullah sendiri pun belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nah secara yaqdhah dalam keadaan terjaga. Adapun dalam keadaan mimpi maka sangat mungkin. Nah, kemudian uh, keyakinan inilah yang akan menghantarkan kepada seseorang ya, memiliki kepasrahan yang tinggi. Ataupun dalam bahasa syarat tadi dikatakan dengan memiliki tawakal. Pasrah kepada Allah subhanahu wa taala setelah mengetahui ya, hal ehwal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya satu hal yang sangat uh, logis dan bahkan kita pun dalam rangka untuk takribul paham mendekatkan pemahaman kita ya kita mungkin bisa mengambil satu analog. Ketika kita semisal ingin mengutus seseorang ya mengutus seseorang untuk membawa sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang sangat berharga. Agar orang tadi menyampaikan kepada orang yang kita sebutkan. Di daerah tertentu misalnya. Maka tentunya orang yang kita utus adalah orang yang sudah kita ketahui. Orang yang sudah kita kenal. Orang yang sudah kita uh, mengetahui berbagai macam informasi tentang dirinya. Lebih-lebih lagi ketika apa yang hendak kita titipkan kepada dirinya, apa yang hendak kita uh, perintah dirinya untuk membawa sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki itu adalah perkara yang jauh lebih berharga dari perkara-perkara keduniaan. Ya tentunya kita akan e, bisa memasrahkan sesuatu tersebut terhadap sesuatu ataupun zat yang telah kita kenal ya zat yang telah kita kenal ya contohnya tadi semisal kita ingin memerintah seseorang untuk menyampaikan sejumlah uang ya mungkin satu miliar kah ataupun berapa gitu agar diberikan kepada si fulan A. Nah, maka tentunya orang yang hendak kita utus itu adalah orang yang sudah kita kenal dengan baik. Dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang amanah, dia adalah orang yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu dan seterusnya. Barulah kemudian kita pasrahkan. Nah demikian pula eh, tawakal ini akan muncul setelah kita memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya sehingga kita pun akan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mampu ya, menjaga, melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal menurut sebagian e, ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah taala di dalam e, kitab beliau itu Jami' Ulum wal Hikam ketika beliau menjelaskan makna tawakal huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fistil fistijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha ya maka wukillatil umuru kulliha ilaihi wa tahqiqul imani bi annahu la yu'ti wala yamna'u wala yadurru wala yanfa'u siwahu. Ya, ini penjelasan beliau rahimahullahu taala. Bahwa tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Tawakal adalah kejujuran seseorang untuk bertopang ya, kejujuran seseorang ya untuk bertopang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla segala urusannya baik dalam hal untuk mendapatkan meminta kemaslahatan atau dalam hal e, minta dijauhkan dari berbagai macam perkara yang akan membahayakan dirinya. baik dalam perkara-perkara keduniaan, lebih-lebih lagi adalah dalam masalah akhirat. Seluruh perkaranya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan e, bentuk daripada perealisasian dari keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla tersebut di dalam hati kita harus ada perasaan ya, sebagai bukti kejujuran kita sebagai bukti e, kebenaran kita untuk bertopang terhadap Allah yaitu kita harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa memberi ataupun bisa menolak, bisa memudaratkan ataupun bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya keadaan yang sedemikian hebatnya tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang memang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu sejauh mana tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya berbanding lurus dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah Azza wa Jalla. Ya saya ulang bahwa tawakal yang dimiliki oleh seseorang kepada Allah Azza wa Jalla ini berbanding lurus dengan ilmu seseorang tersebut terhadap Allah Azza wa Jalla baik dalam masalah nama-namanya ataupun dalam masalah sifat-sifatnya namun tidak bisa dibalik bahwa seseorang yang memahami nama-nama dan sifat Allah mesti menjadi orang yang tawakal belum tentu tetapi orang yang bertawakal dan sesungguhnya pasti dia adalah seseorang yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin paham maka akan semakin memungkinkan dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat begitu agungnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, di mana bertawakal kepada Allah ini harus dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah harus dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kemudian seseorang mau bertawakal kepada Allah tapi dengan semisal memberikan sesajian. Yang memberikan sesajian kepada Allah. Ya entah dengan dupanya entah dengan menyembelih eh, apapun ya. Sebagai bentuk ketawakalan kepada Allah. Maka tidak boleh. Nah, oleh karena itu ketawakalan kepada Allah ini harus didukung dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Berarti siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan Allah akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak dia sangka, yang tidak dia kira. Maka ini semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul pasrah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla bahwa hasbuh maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya Allah akan mencukupinya. Nah, maka bertawakal perkara yang sangat agung yang sangat penting yang diabaratkan oleh eh, sebagian para ulama bahwa tawakal ini merupakan ruhnya ya merupakan ruhnya dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan ya merupakan ruh dari setiap amal yang kita lakukan sehingga tawakal ini merupakan perkara yang diperintahkan di dalam agama kita ya merupakan perkara yang diperintahkan di dalam agama kita. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ya, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka apabila Anda bertekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita niat untuk melakukan sesuatu, maka kemudian kita pun pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini pun memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya bahwa tawakal ini merupakan satu di antara unsur Ya, satu di antara unsur eh, yang sangat penting dalam rangka kita untuk memohon kepada Allah datangnya perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita ataupun terjauhkannya perkara-perkara yang akan membahayakan diri kita. Selain di sana ada akhdul asbab. Ya, selain di sana ada akhdul asbab. Maka Allah katakan fa azamta kalau Anda sudah bertekad melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Maka melakukan sesuatu. Kita bertekad untuk melakukan sesuatu, maka kemudian kita pun bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ya, ini adalah Surat Al-Imran ayat ke-159. Ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk bertawakal Surat Al-Furqan ayat ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut dan hendaknya engkau bertawakal kepada zat yang hidup yang tidak mati. Hendaknya engkau bertawakal kepada zat yang hidup dan tidak mati, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini merupakan ciri khusus orang yang beriman. Orang yang beriman dia pasti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang telah mengaku beriman, maka konsekuensinya dirinya harus bertawakal kepada Allah. Semakin tinggi keimanannya, maka akan semakin tinggi pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita telah mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya, namun kita tidak bertawakal kepada Allah, berarti keimanan kita perlu dipertanyakan. Ya, keimanan kita perlu dipertanyakan. Satu contoh, banyak di antara kita yang mengatakan telah beriman kepada Allah, dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Namun ketika meminta keselamatan, ya minta kepada Roro Kidul misalnya. Ketika kita minta keselamatan, mintalah kepada penunggu gunung Merapi misalnya. Dan yang dimaksud bukan Allah. Nah ini bentuk uh, dari kekurang pahaman dan kekurang jujurannya terhadap pengakuannya beriman. Dan orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengatakan beriman. Diuji ketika mendapatkan musibah maka bagaimana sikapnya? Ketika hendak menginginkan sesuatu bagaimana dia memintanya dan seterusnya, maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukti bahwa orang yang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah adalah kita lihat di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tatkala nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka akan bergetarlah hatinya. Dan apabila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, maka akan bertambahlah keimanannya. Dan orang yang beriman, kata Allah, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Mereka hanya bertawakal kepada Allahu Azza wa Jalla. Ya, bertawakalnya hanya kepada Allahu Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu di muka tadi kita katakan bahwa Seseorang yang mengatakan beriman namun tawakalnya ternyata bukan kepada Allah, maka berarti keimanannya masih perlu untuk dipertanyakan. Kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini diperintahkan untuk kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, tadi dikatakan eh, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam segala urusan kita kata beliau, kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada saat kita hendak tidur, yang kalau kita tidur itu siapa yang menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menjaga kita sepenuhnya Menjaga zahir kita, menjaga batin kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya orang-orang yang mereka memelihara para bodi kuat. Oke, mungkin mereka terjaga dari sisi zahirnya. Tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada orang yang ingin menyakiti dan seterusnya. Namun batinnya tidak dijamin mereka akan terjaga. Ketakutan mungkin masih menyelimuti dirinya, kekhawatiran dan seterusnya akan menyelimuti mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pada saat kita hendak tidur, ya untuk mengucapkan doa, Allahumma laka aslamtu, wabika amantu, wa alaika tawakkaltu wa ilaka anabtu wabika bika khasamtu Allahumma inni audu bi'izzatika la ilaha ila anta antudillani, dilani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutuna. Ya Allah hanya kepada-Mu lah aku berserah diri dan hanya kepada-Mu lah aku beriman. Kepada-Mu lah aku bertawakal dan kepada-Mu lah aku bertaubat. Dan karena lah ya aku eh, apa namanya menjadikan sesuatu itu menjadi musuhku. Artinya sesuatu yang aku musuhi adalah sesuatu yang engkau musuhi. Allahumma ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan dirimu. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau berlindung dari sesuatu yang akan menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang mahidup dan tidak mati. Adapun jin dan manusia, maka mereka akan mati. Ya, maka mereka akan mati. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, mengajarkan kepada kita doa yang lain. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrati Wa in asbahta asbahta khairan muttafaqun alaih. Dalam hadis yang disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita doa yang lain untuk uh, kita ucapkan, kita baca pada saat kita hendak tidur. Itu ya Allah, aku berserah diri, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Dan aku letakkan, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Ya, kalau kita sudah tidur maka kita tidak bisa ngapain lagi. Maka kita pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku baringkan punggungku kepadamu dengan penuh harap terhadap keridoanmu dan takut terhadap azabmu. Maka tidak ada tempat kembali dan bersandar kecuali hanya kepadamu. Aku beriman terhadap kitab yang engkau telah turunkan dan kepada Nabi yang telah engkau utus. Maka kata Rasulullah SAW, maka apabila anda mati pada malam itu, anda mati dalam keadaan ataupun di atas fitrah. Namun seandainya anda masih bisa bangun di pagi hari, anda akan bangun dalam keadaan mendapatkan kebaikan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga tatkala kita hendak bepergian, ya maka kita pun diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri saya. Ini bukti bahwa dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita ulang bahwa tawakal ini merupakan satu di antara unsur terpenting itu datangnya kemanfaatan Allah kepada kita dan terjauhnya mara bahaya dari diri kita. Selain di sana ada upaya ataupun ahdul asbab yaitu melakukan sebab. Maka dua hal ini merupakan uh, unsur datangnya pertolongan Allah kepada kita baik berupa datangnya nikmat, karunia ataupun tercegahnya berbagai macam bahaya dari diri kita. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya tawakal perkara agung yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan kepada kita ini tentunya ya memiliki manfaat-manfaat dan faidah yang sangat banyak. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah diceritakan eh, di depan tadi. Itu wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbu. Berarti siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Yang dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan uh, duniawinya dan ke, uh, e, kebutuhan ukhrawinya. Ketika seseorang betul-betul uh, e, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi tidaklah bertentangan dengan akhdul asbab. Bahkan inilah tawakal yang sesungguhnya. Itu seorang melakukan sebab dan kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pasrah kepada sebab yang kita lakukan. Bukan pasrah kepada sebab yang kita lakukan. Satu contoh, kita mau pergi ke satu tempat dengan mengendarai kendaraan. Ya, dengan mengendarai kendaraan. Maka tidak boleh kemudian kita bertopang, wah dengan ini pasti akan sampai ke sana. Saya dengan kendaraan yang hebat, eh, dan seterusnya, saya pasti akan sampai ke sana. Tidak boleh. Sebagai seorang muslim tidak boleh berkeyakinan seperti itu bahwa yang akan menyampaikan kita ke sana adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kendaraan ataupun dengan sebab yang lainnya. Ya, karena yang namanya kendaraan itu adalah buatan manusia. Sehebat apapun maka tentunya akan memiliki kekurangan-kekurangan dan seterusnya. Mungkin nanti akan ada kecelakaan dan yang lainnya. Ketika kita bertopang pada uh, kendaraan tersebut, mungkin akan tergelincir ke uh, satu tempat ke jurang mungkin, kendaraannya hancur, dirinya malah hidup mungkin. Maka dia ternyata tidak bisa sampai dengan kendaraannya. Mungkin dia akan sampai dengan kendaraan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan bahwa tahqiqut tawakul la yunafis sa'ya fil asbabi allati qaddarallahu al-maqdurat biha. Bahwa untuk merealisasikan tawakal ini tidaklah bertentangan, tidak eh, seseorang itu tidak harus eh, bahkan seorang tidak meninggalkan sebab. Ya, seseorang tidak meninggalkan sebab. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan berbagai macam perkara dan itu ada sebabnya. Itu ada sebabnya. Dan itulah wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika. Inilah ya, sunnatullah yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap berbagai macam makhluknya. Seperti itu ada uh, sebab ada akibat. Maka Allah Subhanahu wa taala fa Allah ta'ala amara bi ta'atil asbab. Ya, memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebab. Ma'amrihi bit namun jangan lupa di sisi yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan tawakal. Ya, untuk bertawakal pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka fasa'yu fil asbab bil jawarih ta'atun lahu. Seseorang yang berupaya dengan mengambil sebab, melakukan sebab eh, yang konkret, ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wat bil qalbi alaihi imanun bihi dan kemudian bertawakal dengan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan realisasi dari keimanan yang ada pada dirinya, ya, yang ada pada dirinya. Inilah satu uh, ungkapan yang sangat indah bahwa tawakal itu tidaklah bertentangan dengan akhdul asbab. Demikian juga akhdul asbab tidaklah bertentangan dengan tawakal. Ya, tidaklah bertentangan dengan tawakal. Bahkan kedua-duanya itulah. Ya, kedua-duanya itulah yang hendaknya kita senantiasa gunakan dalam upaya kita untuk mendapatkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemanfaatan dan sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah, permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai macam perkara-perkara yang akan membahayakan diri kita. Uh, ini kondisi-kondisi yang mana kita memang masih mempunyai kesempatan ya masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya, melakukan uh, usaha mengambil sebab. Namun terkadang dalam situasi kondisi tertentu ya kita sudah tidak bisa lagi melakukan asbab. Maka pada saat itu ya pada saat itu satu-satunya sarana yang bisa kita gunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah untuk memohon kemanfaatan kepada Allah hanyalah tawakal. Ini hanyalah tawakal. Dan betapa bahwa tawakal ini ternyata ya semata-mata tawakal dan tidak ada ahdul asbab karena memang situasi dan kondisi yang tidak lagi memungkinkan ini pun sangat-sangat bermanfaat. Ya, sangat-sangat bermanfaat e, sebanding dengan keyakinan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebanding dengan keyakinan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sangat banyak. Ya, contohnya sangat banyak. Di antaranya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya beliau dilemparkan oleh para pembesar ketika itu ke atas e, tumpukan kayu ya ke atas tumpukan kayu dan kemudian dibakar maka beliau pun kemudian pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kepada api itu untuk menjadi api yang dingin. Yakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api yang dingin dan api keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ini sebagaimana uh, hadis uh, yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya finnar wa qala Muhammadun hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ini hadisnya riwayat Imam Bukhari ya. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hasbunallah, cukuplah ya Allah. Allah lah yang akan mencukupi diriku. Ini sebagaimana firman Allah tadi, wa may yatawakkal Allah bahwa hasbu. Allah lah yang akan mencukupi diriku. Ini bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Dan ini pernah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau dilemparkan di atas api. Dan kalimat ini pula yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang musyrik yang memboikot beliau dan para sahabatnya yang mengelilingi mengepung beliau dan para sahabatnya mengatakan inan nasakot jama'ulakum sesungguhnya manusia telah mengepung kalian wahai Muhammad dan uh, para sahabat kalian maka fasyahum takutlah kepada mereka yaitu orang-orang yang mengumpung kalian. Namun apa? Fazaduhum imana. Mereka Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jemain semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung kami. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ya ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ya, pada saat E, mereka dan para sahabatnya dikepung oleh orang-orang yang memusuhi beliau. Ya contoh yang lain, semisal ketika beliau sedang bepergian dengan para sahabatnya, Radwanullah alaihim ajmain, dan kemudian mereka pun yaitu Rasulullah dan para sahabatnya berhenti di satu tempat, ya berhenti di satu tempat. Dan kemudian mereka pun istirahat dan tertidur. Maka pada saat itu ada seorang musyrik yang mendatangi Rasulullah dan mengambil pedang Rasulullah yang e, mu'allakun bisyajarah yang digantungkan di satu pohon. Maka kemudian orang musyrik tadi mengambil pedangnya dan kemudian membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengatakan faman yamnauka minni wahai Muhammad siapakah yang bisa menghalang-halangi dirimu dari ancamanku ini. Kalau maka ketika itu yang memang sudah tidak ada upaya apapun juga ya upaya berupa upaya-upaya ahdul asbab maka beliau langsung mengatakan Allah. Beliau sudah tidak memegang pedang ya sementara pedang sudah dipegang oleh orang musyrik maka beliau mengatakan Allah yang bisa melindungi diriku yang bisa mencukupi diriku yang bisa memberikan keselamatan kepada diriku. Ya. Dan itulah yang senantiasa ya, yang senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia mengatakan Allah Allah dan Allah. Maka fasaqata saifu min tiba-tiba pedang itu pun ya, jatuh dari tangan orang musyrik tadi dia gemetar dan kemudian terjatuhlah pedangnya. Maka kemudian pedang itu pun dipungut oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau bersabda bertanya kepada orang musyrik tadi, "Man yamnauka minni?" Sekarang siapakah yang bisa melindungi diriku dari ancamanku ini wahai orang musyrik? Maka orang musyrik tadi gemeteran dan dia mengatakan, "Kun khaira akhirin." Wahai Muhammad, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memberikan hukuman. Ya. Maka kemudian beliau Rasulullah mengatakan, Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Apakah engkau mau bersaksi bahasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah? Dan aku adalah utusan Allah. Qal maka orang tadi mengatakanlah, aku tidak mau Rasulullah. Walakinni u'ahiduka an la uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Aku tidak mau berucap itu ya Allah, eh, wahai Rasulullah. Aku tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi aku berjanji mulai saat ini aku tidak akan pernah memerangi dirimu dan aku tidak akan pernah bareng-bareng bersama-sama bergabung dengan orang-orang yang memerangi diriku. Maka fakhallah sabillahu, Rasulullah pun e, seseorang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa dirinya kemudian memerintahkan ataupun memberikan e, eh, keluasaan kepada orang tadi untuk pergi meninggalkan beliau sallallahu Maka fa'ata ashabahu orang tadi ya, orang musyrik tadi kemudian menemui para sahabatnya dan dia mengatakan ji'tukum min indi khairin nasi. Ya, ji'tukum min indi khairin nasi. Telah datang kepada kalian eh, di sisiku itu sebaik-baik manusia. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dirinya tidak mau masuk ke dalam agama Islam, namun dirinya menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh ya, contoh betapa bahwa e, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh ini akan mendapatkan pertolongan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ya pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Di mana di dalam perjalanan dua orang itu seorang rasul dan seorang sahabat yang paling mulia ini dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik. Dikejar oleh uh, seperti Ka'ab bin Sa'id bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay, eh, mohon maaf dikejar oleh orang-orang Quraisy dan dikejar oleh orang-orang yang memusuhi beliau yang hendak membunuh beliau maka kemudian satu ketika Rasulullah dan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ya beliau beristirahat di satu gua. Ya, beristirahat di satu dua gua. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, Nadortu ila aqdamil musyikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina." Dan ketika itu aku memandang melihat dengan seksama eh, kaki-kaki orang-orang musyrik. Dan ketika itu kami sedang berada di atas eh, di dalam gua dan mereka orang-orang musyrik itu berada di atas kami, di atas kepala-kepala kami. Ya udah sangat dekat. Kemudian aku pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qudamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kakinya sendiri, ya, niscaya ataupun melihat di bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Fakal maka kemudian Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan ma dhannuka ya Abu Bakrin bi isnaini Allahu salisuhuma. Ya. Wahai Abu Bakar, apakah engkau kira kita ini hanya berdua? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menemani kita, ya, menemani kita membersamai kita. Ya, ini di antara contoh Faedah manfaat seseorang yang betul-betul bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Maka akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain. Ketika seseorang tadi bepergian dan dirinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah, maka faedahnya kata Rasulullah wasallam ya, akan diucapkan dijaga oleh para malaikat seraya mengatakan kepada orang yang mengucapkan doa tadi dan mengatakan hudita wa kubita wa wukita wa tanahan syaitan. Yang di sini oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Nasai dan yang selainnya dan uh, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, kemudian apa faedah dari orang yang bepergian dengan mengucapkan doa tadi? Maka malaikat akan mengatakan hudita. Engkau telah mendapatkan hidayah. Akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kupita dan Allah Subhanahu wa taala telah akan mencukupi ya, mencukupi e, dirimu. Wa wukita dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan syaitan dari dirimu ya syaitan akan dijauhkan dari dirimu betapa agung betapa besar ya faedah manfaat e, tatkala kita hendak bepergian dan kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alallahi la haula wala quwata illa billah ya, demikianlah ya, sedikit yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk saudara-saudaraku sekalian para pendengar radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah wassalallahu wassalamu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wassohbih wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Abu Salman Hafidahullahu Ta'ala dalam pembahasannya Tawakal kunci keberhasilan yang sering dilalaikan. Pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah ada satu pertanyaan yang masuk Ustadz dari Ahuna Teguh di Pringwulung. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar akhi Teguh di Pringwulung nih? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Saya ingin bertanya Ustadz, dari makna-makna tawakal yang ana fahami, Apakah tawakal itu akan batal atau kurang sempurna jika dalam ketawakalan kita masih ada sedikit harapan mendapatkan jalan keluar dari seseorang atau sesuatu? Mohon penjelasannya Ustaz. Uh, baik, bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wa la hawla wa la quwata illa Ya, apakah tawakal yang ada pada diri kita ini kemudian akan batal ataupun akan musnah pada saat kita masih memiliki harapan dari uh, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Uh, akhi Teguh yang saya muliakan rahimakumullah, tentunya dalam hal ini kita melihat ya, kita melihat uh, apakah yang hendak kita harapkan dari saudara kita itu adalah perkara-perkara yang memang dia mampu. Ya, perkara-perkara yang dia mampu. Perkara-perkara yang memang bukan merupakan uh, kekhususan Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikannya kepada kita. Kalau seandainya memang bahwa pengharapan kita kepada saudara kita ataupun kepada sama makhluk itu dalam koridor, dalam batas-batas yang itu menjadi kemampuan dirinya, maka insyaallah taala bahwa uh, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah batal. Ya. Satu contoh ya kita mengutus ya mengutus seseorang tadi yang kita uh, berikan di dalam uh, contoh yang tadi kita sampaikan di, di muka ya kita mengutus seseorang. Kita mengutus seseorang untuk membawakan, menyampaikan titipan kita ataupun sesuatu yang hendak kita berikan kepada orang lain. Ini tentunya kita kan berharap. Kita berharap memiliki harapan kepada si orang tadi bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita. Ya, membantu menyelesaikan permasalahan kita. Maka kalau hanya semacam itu, kenapa? Karena setelah kita melihat dirinya mampu, ya tadi sudah saya katakan juga, dirinya itu memiliki kemampuan. Maka tidak mengapa. Ini ya, tidak mengapa. Sebagaimana juga kita e, mengharapkan adanya manfaat dari sesuatu yang kita jadikan sebagai sebab, maka tidak mengapa. Namun yang jelas, kita tidak boleh kemudian menafikan bahwa yang berkuasa sepenuhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menafikan adanya manfaat asbab. Manfaat sebab. Namun bahwa finalnya keputusan akhirnya adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.